السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Hanya dia yang berhak mendapatkan pengabdian dari diri kita. نحمده ونستعينه ونستغفره kita sebagai hambanya selayaknya memuji dan memuja Allah meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan hampir semuanya berbuat dosa dan Allah tetap menerima permohonan ampun dari hambanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa amalina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dari kejahatan jiwa kita. Yang dia sering membisikkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudillalah. wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh yang diberi bimbingan oleh Sang Pencipta maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Nggak ada. Sebaliknya, wa may yudlilhu Siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini? Karena mungkin ya salah berteman, salah pilih kajian, sehingga muncul orang-orang yang kadang kala merasa benar, padahal nggak benar dia. Itu pun kalau kita datangkan ulama-ulama untuk membuat dia benar, untuk membuat dia berpindah dari jalur kesesatannya. Tidak bakal itu terwujud. Kecuali bila Allah Jalla Jalaluh mengizinkannya. Saya ingat dengan para guru di Madinah. Mereka sering dikirim ke penjara-penjara. Mereka sering dikirim ke penjara-penjara untuk memberikan nasihat kepada terdakwah-terdakwah teroris umpamanya. Yang mereka ngebom sana, ngebom sini. Ketika datang nih syekhnya. Sebagian di antara mereka mengatakan, Enta kafir. Nih, syekhnya datang mau ngasih nasihat, Enta ini kafir. Kata dia. Sudah nggak usah ngasih nasihat aneh. Mereka datang ingin memberikan nasihat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia benar, maka tetap. Oleh karena itu kenapa setiap sholat kita memohon kepada Allah Jalla Jalalu ihdina siratal mustaqim. Minta. Karena kita memang nggak tahu jamaah. Apakah benar kita ini? Dan Allah dalam sebuah hadis kudsi telah menjelaskan, "Ya ibadi, kullukum dal, illa man hadaitu." Wahai hamba-hambaku kalian semua tersesat, semuanya. Kecuali yang aku kasih hidayah kata Allah Jalla Jalalu. Maka man yahdillah fala wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada dia? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu yatim? Kemudian Allah yang melindungimu, yang memberikan santunan kepadamu. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendatap mendapatimu tersesat. Kemudian Allah yang memberikan hidayah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwa bahwasanya tiada yang berhak disembah. tidak yang pantas mendapatkan pengabdian kita. tidak yang layak mendengarkan doa-doa dan permohonan kita kecuali yang menciptakan kita. Dia Esa, dia satu, ahad. Tidak sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu Wahua ala kulli syain qadir. Baginya semua hak kepemilikan. Kita ini jamaah nggak punya apa-apa. Sampai pakaian yang kita pakai ini itu milik Allah Jalla Jalla. Kita punya hak pakai. Sandal, bukti tuh Kadangkala antum pulang sandalnya nggak ada. Insya Allah di Masjid An-Nur nggak ada kan? Aman-aman ya. Ada CCTV, Subhanallah. Tuh. Ada CCTV-nya gitu kan. Subhanallah. Harus pasang CCTV karena apa? Karena takut tuh. Takut hilang. Allahu Akbar. Iya, lahul mulku walahul ham. Baginya semua kepemilikan walahul ham dan baginya pujian kita ini kadangkala jamaah kepingin dipuji karena kegantengan kita gagah kaya pinter alim Allahu Akbar terus siapa yang ngasih itu Allah Jalla Jalaluh rumah yang kau miliki dalam hitungan detik Allah bisa bakar bukan satu rumah puluhan rumah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayaku itu Allah jalla jalla kalau Allah ingin menghendaki sesuatu terjadi Allah hanya perlu mengatakan kun jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir dia mampu berbuat apa saja وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين إن زبر سقسي بعصين محمد صلى الله عليه وسلم adalah hamba بلو bukan توهان بلو hamba Allah dan beliau nabi kita, utusan Allah Jalla Jalla. Konsekuensi dari orang-orang yang bersyahadat nih, saya lupa. Kita punya radio apa di sini? Hah? Radio dakwah Islamnya. Saya tadi malam dikomplain sama radionya. Ustaz, Ustaz ini nggak pernah menyapa tuh orang-orang di radio kata dia. Ya, yang di radio juga. Jadi semuanya para jamaah yang lagi dengar ini yang mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an di atas bukit sehingga semua orang bisa melihat tuh Quran. Enggak. Allah turunkan di dalam hati Muhammad SAW agar Muhammad menjelaskannya dengan lisannya, mengamalkannya dengan raganya dan agar kita umatnya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi sebagai umat Nabi Muhammad. Ta'atuhu fima amar. Perintahnya dilaksanakan. Tasdiquhu fima akhbar dulu. Informasi yang disampaikan oleh Rasul SAW kita harus percaya. Nih. Nabi Muhammad nyampaikan sam'an wa ta'atan. Benar tuh. Gak mungkin bohong Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang ketika mendengar sebuah hadis yang sahih ternyata dia mengatakan menurut ana subhanallah ente siapa itu oh ana dokter menurut ana nih hadisnya nggak masuk akal tuh subhanallah ada tuh informasi dari Rasulullah SAW kita harus percaya Nabi mengatakan umpamanya sebuah hadis dari Imam Bukhari Ida dakhalal dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmis. Kalau tuh lalat masuk ke tempat makan minum kalian suruh masukin sama Rasulullah SAW kemudian falyatrahu terus buang boleh tuh diminum kenapa fa inna fi ihda janahi hada wa fil ukhra shifa kata Rasulullah SAW salah satu sayap lalat itu ada racunnya dan di satunya lagi ada ada penawarnya tuh. Ada penawarnya. Dokter-dokter di Mesir. Ya, tahun 50-an ke bawah lah mereka. Mereka menolak hadis itu. Kata mereka, mana mungkin Tulawat dari tempat sampah, dari kotoran, ah, dari tempat-tempat yang yang nggak usah disebutin lah. Masuk ke teh kita. Kita celupin umumnya. Kemudian kita buang. Boleh kita minum nih. Bakteri semua nih isinya. Nggak masuk akal tuh, kata mereka. Mereka tolak hadis itu. Karena menurut akalnya tidak bisa diterima. Padahal dia mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kesaksianmu ketika kau mengatakan Muhammad adalah utusan Allah jalla jalal? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Muhammad tuh tidak berbicara sallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsunya. Enggak. Itu wahyu dari yang menciptakan lalat. Dari yang menciptakan otak. Dadam. Dan beliau menyampaikan. Di bahwasannya di salah satu sayap lalat tuh ada penawarnya setelah racunnya itu. Akhirnya sudah. Berapa tahun kemudian, yang namanya ilmu manusia ini berkembang. Tapi Allah Jalla Jalaluh ya'lamu makana wa ma yakunu kana kaifa yakun ilmu Allah itu Allah tahu dengan yang dahulu dan yang akan datang gimana kalau dia terjadi dan bagaimana kejadiannya itu Allah tahu dan Allah yang menciptakan lalat manusia berkembang ilmunya belajar diteliti ternyata kata mereka benar bahwasanya lalat nih di satu sayapnya memang ada racunnya ketika dia dicelup di situ dia lepaskan penawarnya. Kalau dia nggak dicelup, nggak dikeluarin tuh penawarnya. Dia ngambang aja gitu kan. Tapi ketika dicelup, dia lepas penawarnya. Akhirnya para dokter percaya. Percaya sama Nabi apa percaya dengan ilmu mereka. Bukan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diragukan syahadat dia. Kau mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Maka tasdiquhu fima akbar Perintahnya Ya sudah, diamalkan. Ta'atuhu fima amar. Beritanya dipercayai, perintahnya diamalkan. Wajtinabu manaha anhu wa zajar. Apa yang dilarang sama Nabi, udah. Nggak usah ribut-ribut, tinggalin. Wa an la yu'badallah illa bima syara' dan Allah tidak boleh disembah kecuali dengan syariat Allah Jalla Jalaluh. Jangan bikin syariat sendiri. Karena sebagian orang jamaah ya Allah ya. Kita kesian nih. Ada mungkin saudara-saudara kita yang belum tahu dengan syariat Allah Jalla Jalaluh. Coba kita kaji nih supaya nggak ribut umat Islam ribut berantem terus. Kita lihat Nabi gimana ibadahnya kita contoh. Kita sama-sama nih umatnya Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im ya Allah semoga salawatmu semoga salammu semoga berkahmu semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau untuk anak-anak beliau untuk cucu-cucu beliau dan untuk istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk para sahabat Nabi semuanya Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anil jami. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin. Alhamdulillah kita akan ngaji lagi, tapi telat kajiannya nih. Seharusnya jam 8 Ustaz. Setengah 9. Antum nunggu dari jam jam berapa? Jam 8 Ustaz. Ustaznya ya afwan lah. Telat Ustaznya. Tapi sebelum kita mulai. Hari ini tanggal berapa jemaah? Antum? 20 23 bulan Maret 2014. Tanggalnya siapa itu? Iya. Tanggalannya siapa? Kita ini umat Islam nih, kita bicara di masjid, nyebutnya 23 Maret 2014 Masehi. Artinya Masehi itu Kristus. Kita ini harus sadar, semua umat itu punya tanggalan jemaah. Saya enggak bosan-bosan ngingetin jemaah supaya ingat dengan tanggalan umat Islam. Orang Jawa punya tanggalan. Punya enggak? Punya. Kadangkala apa? Apa? Bulan-bulannya juga beda. Kemudian orang Cina punya tanggalan enggak? Punya. Orang Yunani punya, orang India punya, orang Masehi, orang Kristen itu punya tanggalan. Tanggalannya itu yaitu 2014. Kita umat Islam tanggalannya beda. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Inna iddata syuhuri indallahi thna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah tuh 12 bulan dimulai dengan Februari betul Muharram Ana mau tanya nih Masya Allah Antum Sebutkan Bulan-bulan Islam loh Yang keras lah Muharram Satu-satu biar yang ditanya jangan mau Ustaz ada hadiahnya Kita nggak bagi-bagi hadiah nih Tolong nih yang ditanya ini syuting jangan ustadznya doang yang disuting mah. Iya. Muharram. Zulhijjah, Masya Allah. abis Muharram langsung Zulhijjah gitu kan. Oke, Anda mau tanya sama yang sebelah kiri, mana? Nah. Ayah, boleh tanya anak ini sampai malu kadang kalau ustadz ini kok tanya anak nggak tahu jawab gitu nggak apa-apa nggak tahu jawab yang penting masuk kamera nih enggak nah, <laughs> iya antum antum yang pakai baju putih aja lah nah fabel ya silahkan nggak kelihatan di balik dinding dia nggak apa-apa sembunyi fabel nggak apa antum Masya Allah. Coba antum tunjuk teman antum yang nggak bisa jawab juga. Yang mau jawab angkat tangan. Ya, fabel. Tolong-tolong yang disini-disini biar tahu tuh orang-orang tuh yang bisa jawab. Jangan salah lo tapi lo. Yuk, yang pertama. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Thani, Jumat al-Ula. Jumat al-Tsaniyah. Rajab. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. Masya Allah. Ada yang bisa jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jumlah bilangan bulan di sisi Allah Izna asyara syahrun fi kitabillah. Bayangkan. Itu tertulis di dalam kitab Allah Jalla Jalaluh. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada empat bulan haram. Nah, sekarang anak mau tanya empat bulan haram ini apa gitu kan? Iya, yang pakai baju putih nih. Iya, iya antum. Zul Zulhijjah. Zulqa'dah. Muharram. Rajab. Alhamdulillah. Ternyata orang Malang Masya Allah semuanya. Ya ini saya bangga sama ikhwan-ikhwan di Malang yang mengetahui dengan tanggalan Islam kita. Tanggalan kita di situ tanggal berapa jemaah di masjid kita? Coba dilihat. Tanggal berapa? Tanggal 23, Masya Allah Ustaz. Masjid An-Nur. Tanggalannya 23 di situ, Pak. Ya pantas kalau jamaahnya bilang tanggal 23 nggak salah. Nggak salah memang. Hah? Ada dua, kecil yang hijriah gitu kan. Betul tuh. Betul-betul, ada dua. Yang hijriah kecil. Orang nggak tahu, tolong aja ma, tolong ya. Kita ini umat Islam, tanggalannya hari ini tanggal 22 apa tanggal 21? Tanggal 21 atau tanggal 22. Bulan Jumadil Ula 1435 Hijriah. Tuh sahabat Nabi mikir mau naruh penanggalan itu. Umar bin Khattab ngajak musyawarah sahabat-sahabat yang senior. Gimana? Kita tahun kita ini mau mulai dengan apa? Nggak mau niru tanggalannya orang lain. Sebagian mengatakan gimana kalau dengan kematian Rasul SAW? Enggak, jangan kata mereka. Gimana kalau penanggalannya dimulai dengan hijrah? Akhirnya kesepakatan terjadi penanggalan Islam dimulai dengan hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong mulai sekarang jamnya dirubah, gitu kan? Masya Allah, antum bisa tampakkan bagaimana Islam itu jaya. Ketemu orang di jalan, Mas, tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 Jumadal Ula 1435. Dia bingung ini tanggalan mana, <laughs> gitu kan? Karena terbiasa dengan masehi. nggak apa-apa, orang Nasoro silahkan. Orang itu memang tanggalan mereka. Semua umat punya. Ya kita toleransi. Antum mau pakai tanggalan antum silahkan. Karena itu memang tanggalan antum. Makanya kalau undangan-undangan tolong undangannya itu yang di atas nih yang hijriah. Yang di bawah baru yang masehi. Karena memang ya orang terbiasa dengan masehi gitu. Tapi tetap diusahakan hari ini kita di bulan Jumadil Ula kalau antum melihat, kenapa kita harus tahu dengan tanggalan Hijriah? Karena ibadah kita semuanya itu terikat dengan bulan-bulan Allah tadi, yang 12 bulan. Puasa bulan apa? Juni insya Allah. Kan? Ya. Orang kalau ditanya, puasa bulan apa? Dia jawabnya, bulan Juni. Karena tanggalannya pas bulan Juni Ramadan gitu. Dia tidak mengatakan puasa bulan apa? Bulan Ramadan gitu kan. Dia tahu. Umpamanya lagi, kita yang namanya puasa bid. Puasa mutih ya. Puasa bid ketika bulan itu bundar. Tanggal 13, 14, 15 Maret. Enggak. Enggak ada. Jumadal ula. Maka dengan itu kita tahu kemudian haji pun semua ibadah kita itu terikat dengan bulan-bulan Islam ini dan agar anak kita terbiasa juga dengan bulan-bulan itu. Masyaallah muslimin, tema kita hari ini hari yang menanti. Mungkin seperti itu. Tapi sebelum dimulai, Ana minta izin untuk minum jamaah. Bismillah. Ustaz, maaf muskilah kan? Alhamdulillah. Antum semua dikasih air ya kan? Dikasih semuanya. Alhamdulillah. Semua manusia itu memiliki angan-angan. Bahkan sebagian di antara kita tuh menulis angan-angannya. Dia membuat peta untuk perjalanan hidupnya. Nanti anak umur 25 mau kawin temennya ini kapan mau kawin anak mah kayaknya umur 30 dibikin semua orang-orang itu punya angan-angan dan cita-cita masing-masing dan dia ingin pada suatu hari apa yang dia cita-citakan apa yang dia harapkan itu terwujud bapak sama anaknya nak kau kalau gede mau jadi apa nak anak kalau besar menjadi apa pak ya Ustadz pak aduh jangan kata bapak pakai sarung kemana-mana Ustadz nah, gitu kan kadang ada orang tua melihat anaknya menjadi Ustadz lah kata dia nanti jadi dokter aja lah gitu kan ada yang seperti itu orang tua mengarahkan anaknya juga untuk meraih cita-citanya seorang yang sedang membangun rumah ada yang sedang bangun rumahnya di sini coba angkat tangan yang sedang bangun rumah ada Ustaz. Sudah punya rumah semuanya. Alhamdulillah. Tuh yang bangun rumah dia nyelengin gitu kan. Ada yang nyelenginnya beli semen dulu. Semennya kumpulin. Punya duit beli pasir. Dia tunggu tuh. Kapan rumahku ini jadi? Gak punya duit. Tukangnya diliburkan. Nanti ada duit panggil lagi. Itu manusia. Kemudian seorang yang kuliah. Banyak di Malang insya Allah yang sedang kuliah dia mengharapkan bahwa suatu hari dia diwisuda. Bahagia dia. Dengan hari ketika dia diwisuda sebagai seorang seorang apa? Sarjana. Walaupun sarjana sekarang kadang kala jualan bakso, sarjana itu kan subhanallah ya. Ada orang cita-citanya seperti itu. Kemudian seorang pemudi dan pemuda yang sudah menentukan tanggal perkawinannya. Sudah ditentukan anak mau kawin tanggal sekian. Sudah mulai persiapan tuh. Yang nyewa gedung, yang bikin undangan, yang telepon sana cari ustadz siapa yang mau khutbah nikah, mau begitu kan. Udah ribut. Dan dia nanti tuh, kalau dia punya tanggalan di rumahnya, dia akan coret satu persatu. Masya Allah, tinggal berapa hari lagi kata dia. Hatinya penuh dengan debar karena hari yang berbahagia akan tiba. Dan seorang yang menanam padi. Antum melihat orang nanam padi di itu. Dia siramin, dia panggil orang, dipasang satu persatu. Kemudian dikasih pupuk, ditunggu kapan padi itu menguning dan siap dipanen. Akan datang suatu hari yang dia tersenyum. Ya Allah, udah panen nih. Dan dalam masa penantian itu, nunggu, semuanya menanti. Semuanya nggak ada yang bermalas-malasan. Semuanya giat. Karena hari itu benar-benar hari yang dinanti-nanti sama dia. Walaupun sebagian ketika hari yang dinanti tiba, Ternyata yang ada tetesan air mata. Panen yang diharapkan berhasil gagal. Wisuda, hari wisuda yang diharapkan ternyata tidak pernah terjadi. Karena dia di drop out dari kuliahnya kadangkala. Yang mau menikah pas hari pernikahannya ternyata pihak perempuan menggagalkan dan jadi kawin banyak sekali. Tapi ada yang akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan. Ma'asyil muslimin wal muslimat rahimakumullah dan para pendengar radio dakwah Islam. Dimanapun Anda berada, para jamaah kita yang nunggu-nunggu nih, lupa, sibuk menanti cita-cita itu terjadi. Kita lupa, kita lengah, kita lalai bahwa ternyata juga ada hari yang menanti kita. Entah kapan itu terjadi. Kita sedang ditunggu juga. Antum semua nunggu dan antum juga ditunggu. Hari itu bakal terjadi, bakal datang kepada kita. Hari itu adalah hari datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Hari tatkala jantung kita berhenti berdetak. Kita nggak pernah mikir tuh kapan hari itu datang. Kita mengharapkan cita-cita, kesenangan dunia. Antum lihat, hari tatkala jantung kita berhenti berdetak. Tubuh kita akan menjadi kaku dan dingin. Dingin sedingin es. Jari-jari kita nggak dapat digerakkan lagi. Mulut, bibir dan lidah yang biasa bisa berkata membungkam seribu bahasa bisu. Tapi subhanallah Orang-orang di sekitar kita pada sibuk. Bingung mereka. Menangis. Dan mungkin keluarga kita akan membawa kita ke rumah sakit. Panggil ambulan. Telepon bawa ke rumah sakit. Kemudian kita ditaruh di atas dorongan itu. Dibawa ke ruang IGD. Subhanallah perawat memasang infus ya kemudian dia kasih selang oksigen, dia pasang EKG, alat rekam jantung, semua dipasang di tubuh kita. Kita nggak bisa apa-apa. Diam. Semua mata keluarga kita memandang ke monitor EKG itu. Itu monitor yang biasanya ada detak jantungnya titik, Tapi monitor itu datar. Pertanda jantung kita udah nggak bergerak, nggak berdetak lagi dokter nyuruh perawatnya pasang apa gel di dada kita kemudian dia ambil alat alat apa namanya apalah penghentak jantung gitu ya dia taruh tuh clear kata dia pasang dihentakkan kita ternyata monitor itu tetap datar yang kedua kali tetap akhirnya dokter mengatakan sudah harinya sudah tiba. Gak bisa diselamatkan. Ketika itu, orang-orang pada menangis. Pada bersedih. Tapi jamaah hari yang tidak pernah terlintas itu ketika datang dia nggak izin dulu sama kita datang nyelonong begitu saja. Harta benda yang kita miliki tidak sempat kita bawa, semuanya ditinggal. Tangisan perpisahan memecahkan keheningan. Jeritan perpisahan pun, kesedihan duka mewarnai ruangan itu. Selamat tinggal hari itu. Selamat tinggal untuk selama-lamanya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Ada waktunya, ada harinya tuh. Hari itu nanti kita. Mau antum tua muda akan ditunggu dengan hari itu. Fa'idha ja'a ajaluhum. Kalau datang masanya, waktunya, harinya. لا يستأخرون ساعة ولا la mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya mundur nggak bisa maju nggak bisa sebagian ada orang tua yang kepingin mati dia kepingin ya Allah hidup ini sudah susah kepingin dia mati itu datang tapi nggak bisa dia datang kecuali ketika harinya sudah tiba sebagaimana kita yang nggak kepingin mati mungkin. Tiba-tiba kematian itu datang menyapa kita. Allah berfirman, akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak bakalan memundurkan, menangguhkan seseorang kalau sudah datang waktunya. Ma'asyiral muslimin, kemanapun kita hendak pergi, dia menanti kita. Di setiap sudut kota. Saya ingat dengan kisah di Mekah. Ada orang yang ngomong. Orang Pakistan. Dia tidak ingin mati di Pakistan. Dia ingin mati di Mekah. Selama hidupnya dia nggak pernah keluar kota. Tapi ternyata dia sudah ditunggu sama malaikat maut di Pakistan. Iya. Ketika mau mati dia sakit. Keluarganya bingung bawa ke negerinya. Dan di situ hari dia tiba. Dia menanti di balik dinding-dinding tembok yang tebal, benteng. Seorang jenderal, seorang raja yang dijaga oleh bodyguard-bodyguard, oleh pasukan yang bersenjata lengkap. Tank-tank jagain dia nih agar dia nggak mati. Tuh, udah nunggu di dalam sana dia. Dia akan menerobos barisan-barisan tentara itu untuk datang kepada kita. Kalau harinya sudah tiba, para jamaah nggak ada yang ngeliat. tuh, Tahu-tahu lemas, jatuh. Ketika saya dibaki, antumlah mungkin yang pernah melihat orang yang sehat, tahu-tahu dia lemas. Saya pernah ke Baki, lagi mau berkunjung ke makam sana. Ada orang pegang tiang. Dia pegang air. Dia mau minum jamaah. Tahu-tahu jatuh tangannya. Dan dia jatuh. Sampai air yang hendak diteguknya. Kalau harinya sudah tiba, nggak bisa tuh dia minum air itu. Bukan rezeki dia, selesai. Dia, dia halus. Dia lembut. Dan dia sopan. Tapi kadangkala dia juga kasar. Beringas dan menakutkan. Dia datang tanpa diundang. Dan dia tidak mengucapkan salam kecuali untuk para nabi. Iya kalau ama kita nggak ada izin. Sebagian orang mengatakan, oh, malaikat maut minta izin nyabut nyawa kita. Nggak ada. Kepada utusan Allah, nah, mereka datang. Dan Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut dan menolak Nabi Musa. Para nabi itu nggak bakalan mati sampai ditawarin kalau mau mati atau enggak. Udah tiba waktunya. Mau diundurkan diundurkan. Nabi Musa nggak mau, bahkan dia marah malaikat maut kembali kepada Allah Jalla Jalaluh dan dia mengatakan laqad arsaltani ila abdin la yuridul maut kau telah mengutusku ke seorang hamba yang dia tidak mau mati kata Allah kepada malaikatnya kau turun lagi suruh taruh Musa tangannya di lembu jantan sahur dan umurnya akan dipanjangkan sebanyak jumlah bulu yang ketutup dengan tangannya. Datang malaikat. Ditawarin Nabi Musa. Terus kata Nabi Musa, iya. Setelah itu apa? Andai kata seribu tahun itu dipanjangin seribu tahun umur Nabi Musa. Nabi Musa terus tanya, setelah aku dipanjangkan umurku, setelah itu apa? Kata malaikat maut, sembal maut. Setelah itu mati, kata dia. Nggak bisa, mati ini nungguin kau. Kata Nabi Musa, kalau setelah seribu tahun aku mati dan sekarang mati, sekarang aja mati kata Nabi Musa. Karena semuanya dinanti, nggak bisa. Antum mau dipanjangin umurnya seribu tahun tetap akhirnya itu mati. Tuh nungguin kita terus. Para jamaah tidak ada yang luput darinya. Bahkan Jibril pun Jibril malaikat Allah Jalla Jalla bakal mati. Allah Jalla Jalaluh mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah mati itu bakal disempurnakan pahala-pahala dan ganjaran kalian di hari kiamat nanti. Para jamaah mati itu tidak kenal dengan orang baik. Antum karena baik nggak mati, karena kaya nggak mati, karena kuat nggak mati tidak. Semuanya bakal mati. Dan tatkala dia datang hartamu yang berlimpah tidak dapat menolaknya. Nggak bisa. Antum punya uang satu triliun di berangkasnya. Antum mau kasihin ke malaikat mut? So, anak jangan dicabut sekarang nggak ada. Tak bisa disogok tuh malaikatnya. Jabatanmu yang tinggi, presiden umpamanya, bakal mati juga. Enggak ngelihat kepada jabatan itu kematian. Dia memandang kepada semuanya sama rata. Bayi yang baru lahir pun, baru lahir. Kalau catatannya cuma tiga hari di dunia, mati setelah tiga hari cuma. Bapak ibunya masih hidup. Berapa banyak di antara kita yang anaknya udah mati, bapaknya tua renta nggak mati-mati. Hatinya selalu terasa terpotong-potong ketika anaknya satu persatu mati. Dan dia tidak kenal umur dan para jamaah yang paling harus direnungkan. Kita nih ingin menghayati kejadian yang kita lihat setiap hari. Tatkala kita mati. Tatkala keluarga kita mati. Ayah kita mati. Anak kita mati. Coba kita lihat. Ketika itu kalau kita yang berada di posisi situ. Subhanallah. Semua orang berubah. Berubah. Pada tega-tega semuanya. Memang sebagian meneteskan air mata. Menangis. Sedih hatinya. Tapi mereka benar-benar berubah. Keluarga kita, anak kita, ayah kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat mandiin kita. Cepat-cepat dimandiin. Kemudian perhiasan dicopot. Kalau seorang ibu punya kalung. Apa anaknya ngomong? Bu, kau tetap pakai kalung? Tidak. Dicopot kalungnya. Jam-jam mahal bakal dicopotin. Dilucutin dari semua tubuhnya. Subhanallah. Kemudian selesai itu, mereka membungkus kita, dibungkus tuh. Antum melihat kadangkala ikan pindang tuh dibungkus. Lalu tidak sampai di situ. nggak cuma sampai di situ. Mereka cepat-cepat gotong kita. Mau dibawa kemana kita ini? Maka Rasul SAW menceritakan, menceritakan kalau orang itu nggak soleh, mayat itu kita yang di sana akan menjerit berkata aina yadhhabuna Nabiha, mau dibawa kemana ini kata dia antum bakal dibawa ke tempat yang sempit jemaah ke rumah yang beda dengan rumah kita yang besar dengan kamar kita yang indah subhanallah dan rumah itu bukan di muka bumi tapi di perutnya bumi keluarga kita tega Padahal rumah itu kita yang bangun. Sertifikatnya pakai nama kita. Mobil itu juga pakai nama kita. Tapi kenapa keluarga kita kok berubah? Dibawa ke kuburan. Diletakkan di sebuah rumah yang sempit sekali. Dua orang gak cukup. Antum lihat ketika dimasukin tuh. Satu kali dua. Nggak ada kursi di sana. Nggak ada jendela. Nggak ada pintu. Tidak ada tempat tidur. Hanya beralaskan tanah. Bantal kita juga tanah. Selimut kita juga tanah. Dan orang-orang benar-benar berubah. Bagaimana tuh yang nganterin kita ke kuburan nggak mau ikut kita? Ada yang ikut jemaah? Enggak, enggak. Enggak ada. Yo, yo. Ada ditarik semua dari kuburnya. Dikeluarin semua. Nanti belum, harinya belum nyampe nanti. Kemudian orang-orang pada sibuk dengan cangkulnya menutupi tubuh kita dengan tanah jamaah. Anak kita itu ikut cangkul tuh. Bukan hanya dicangkul, kita diinjak-injak di sana. Diinjak-injak supaya tidak ada lobang sedikit pun. Karena mereka tidak mau terganggu dengan aroma tubuh kita. Selesai ditutup. Setelah itu Semuanya pergi. Tinggal kita sendirian. Gak ada anak yang cinta sama kita. Suami mungkin ibu-ibu yang cinta bakal nungguin di kuburan gak bakalan. Nangis mungkin. Berapa lama nangis? Seminggu, dua minggu. Tiga minggu suaminya kawin lagi. Ya, ditinggalkan kita akan ditinggal sendirian, Sendirian. Tanpa teman, tanpa kawan, tanpa makanan nggak ada yang mau ngasih makanan nih buat apa namanya? Nanti nanti makan siang, makan malam mungkin nggak ada. Nggak dikasih lubang angin untuk bernafas, tidak ada. Tidak ada alat komunikasi sama sekali. Benar-benar terputuskan dari dunia ini. Semua nggak pandang bulu siapa itu. Jamaah sebenarnya nih banyak yang bisa kita bawa ke lubang kecil itu banyak. Kita bisa bawa mobil kita ke sana. Bisa. Kita bisa bawa rumah kita ke sana. Bisa. Kita bisa bawa asi Kita pasang di sana. Tapi sudah terlambat. Kalau kita mau bawanya itu ketika hari kematian kita sudah tiba. Ketika hiduplah, antum yang ingin membawa rumah, meluaskan kuburan antum dengan beramal. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadba'ul mayyit salat. Yang ikut mayit itu tiga. Hitung nih tiga. Yang ikut mayit ke kuburan nganter Faraja'a ifnan wa yabqa wahid. Yang dua pulang, yang satu tetap. Yang ikut itu apa? Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang ikut itu adalah keluarganya. Ikut antarkan. Tadi anaknya ikut nginjak-nginjak kita. Setelah itu, ya harta. Dulu budak-budaknya ikut, kendaraannya mungkin juga ikut ngantarkan. al ithnan wa yabqawai yang dua pulang. Gak bakal netep di sana. Yang tersisa cuma satu. Rasul mengatakan, Raja'a ahluhu wa maluh. Yang pulang itu keluarga dan hartanya. Yang tinggal amaluhu. Amal perbuatannya. Para jamaah, hadis ini diwetkan Bukhari yang Muslim. Yang tinggal cuma amal. Jadi sebelum terlambat nih, sebelum jantung kita berhenti berdetak, sebelum keluarga kita ribut dengan harta yang kita tinggalkan. Saatnya kita mempersiapkan diri. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi itu subhanallah sayang banget sama umatnya. Beliau mengatakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, seperti perantau lah. Au 'abiru sabil atau orang yang sedang numpang lewat. Yang namanya perantau jamaah seorang yang bekerja umpamanya kerja di Saudi merantau ke Saudi Arabia dia akan ngumpulin hartanya kerja dapat gaji bulanan dia kirim kemana Indonesia karena dia tahu aku cuma sementara di sini dapat harta lagi kirim Indonesia eh bangunin rumah di sana ya terus dikirim Orang yang seperti ini pulang udah punya rumah. Udah punya rumah dia. Karena apa? Karena dia mikirkan dia di sana cuma merantau. Tapi ada perantau-perantau yang nggak tahu diri. Senang-senang dia hidupnya di sana, beli makanan yang enak-enak, beli mobil macam-macam di mana di Saudi. Ketika pulang ke Indonesia, rumah nggak ada, kerjaan nggak punya. Seperti itulah orang yang tidak memikirkan negeri tempat dia. Kita ini di dunia ini jamaah. Subhanallah. Bukan tempat tinggal kita. Seorang syekh yang pernah keliling dunia. Dia cerita, saya sempat ketemu di kantor dosen. Dia cerita, anak ini sudah kemana-mana. Indonesia mana sudah anak kunjungi. Kemudian Anak tanya sama dia, Syekh, dapat faedah apa antum keliling dunia ini? Dia mengatakan, anak dapat banyak faedah. Di antaranya yang pertama, anak tahu bahwa dunia ini, bumi ini bukan tempat tinggal kita. Bagaimanapun orang itu bekerja, nggak bakal puas di muka bumi, merantau semuanya. Dan dia tidak akan pernah ridho dengan apa yang dia dapatkan. Ya betul kata Rasulullah SAW. Lau utia wadin min mal. Kalau dia diberi satu lembah harta. Dia kepingin dua, kepingin tiga. Punya rumah satu kepingin dua. Punya dua kepingin tiga. Terus. Yang bakal bikin dia puas itu tadi. Kuburan aja. Kemudian Syekh itu ngomong. Anak tahu. Kenapa orang itu tidak bakal puas hidup di muka bumi ini. Karena asal kita ini dari surga. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah letakkan di mana? Di surga. Dan kita baru bakal buat kalau balik ke surga sono. Maka bagaimana sekarang? Rasul mengatakan kun fid dunya annaka gharib. Jadilah kau di dunia ini seperti orang perantau. Orang asing yang sedang merantau. Enggak bakal bawa banyak-banyak dia. Yang penting bagaimana dia bisa sampai. Tapi perlu diingat, dia perlu memikirkan masa depan dia. Aku kepingin punya rumah. Begitu pula orang yang mau mati. Dia pikirin, aku harus punya rumah. Kau adiru sabil. Atau orang yang numpang lewat tadi. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantatiris sabah." Kalau kau masuk waktu sore, jangan nunggu waktu pagi untuk beramal, jangan. Karena ada di antara kita yang mengatakan ana mau tobat nantilah kalau sudah umur 70 tahun ya. Memang jamaah masjid-masjid nih kalau antum ke masjid-masjid di kampung isinya rata-rata yang sudah putih-putih jenggotnya. Udah bau kuburan katanya. Udah bau tanah katanya. Memang banyak seperti yang muda-muda ya tempatnya beda. Perlu diingat, mati itu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Maka kalau kau sore, jangan nunggu pagi, udah amalin. Karena nggak tahu bakalan kita menghirup udara pagi atau tidak. Kita nggak pernah tahu hal itu akan terjadi. Karena banyak di antara kita yang dibangunin sama anaknya. Pak, pak, pak bangun pak, bangun pak, pak bangun pak. Ternyata dia sudah pergi. Wa idha asbahta falatantabiril masa. Kalau kau pagi nih, Udah bisa kajian pagi berangkat pagi. Bisa beramal, punya duit, mau sedekah. Jangan nunggu sore nanti. Nantilah anak sedekah. Sudah, antum sekarang bisa sedekah-sedekah. Jangan nunggu waktu sore datang. Kemudian Ibnu Umar mengatakan wahud min sehatika lima rodika. Ambillah dari waktu sehatmu ini untuk masa sakitmu. Allah jamaah. Allah Jalla Jalaluh tu karim Ibnu Umar mengatakan ambillah di waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Kenapa? Kalau sakit kita nggak bisa puasa nggak bisa puasa sunnah karena sakit. Sholat ke masjid nggak bisa karena lagi sakit. Tapi kalau ketika sehat kita sholat ke masjid. Ketika sehat kita puasa sunnah. Tatkala kita sakit pahala itu terus mengalir. Terus. Nggak perlu antum bingung ya Allah, anak nggak bisa puasa sunnah, pahala udah ngalir. yuk Yuktabu di Adam maka na yakmalu sahihan muqiman idza kana maridon au musafiran au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ditulis amalan manusia anaknya Adam ini seperti amalan dia ketika berada di negerinya dan sehat akan ditulis ketika dia sakit dan musafir amalannya tetap seperti amalan kalau dia sehat dan kalau dia di, negeri, negerinya orang yang musafir namanya musafir capek sholatnya nggak bisa ke masjid dijamak kadangkala dikosor tapi pahala itu tetap Allah berikan kepada dia maka kata Ibn Umar sekarang waktu sehat amalkan karena banyak orang kalau sakit sudah di tempat tidur dia mikir ya Allah, kepingin umroh aku ya Allah. Gak bisa udah. Tapi ketika dia biasa umroh Ramadan umpamanya, pas di satu Ramadan dia sakit. Allah akan tulis. Dia biasa berangkat. Dia biasa beribadah ketika sehat. Kemudian wamin hayati kalimautik dan dari hidupmu untuk kematianmu. Para jamaah, maka antum harus beli tas yang besar. Antum harus beli tas yang besar. Orang kalau musafir tuh ada yang tasnya kecil, ada yang gede banget. Kita kadang kadang mikir buat apa gede-gede. Di sana tuh bisa beli. Umpamanya umroh. Antum kalau tas kecil kan berpikir ya nanti di Mekah, anak bisa beli baju, bisa beli apa. Di sana gampang lah yang jadi masalah nih, kalau kita nggak bawa sekarang, di kuburan kita nggak bakal bisa beli. Maka kita harus punya tas yang besar, masukin semua. Apa yang bisa dimasukin? Antum mau air, mau selimut, mau apa masukin. Dan seorang musafir yang bepergian, yang pinter, itu biasanya bikin catatan dia. Dia tulis, antum bikin catatan. Apa yang mau antum bawa ke kuburan kelak? Mau punya rumah yang besar? Ya, bangun masjid, bantu masjid. Sholat 12 rakaat. Man sholla ifna asyara rakaat. Fi yaumin wa laylah. Lillah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat. Siang dan malam hari. Untuk Allah. Tatawu'an min ghairi faridah Salatnya salat sunnah bukan faridah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Itu kita mudah-mudahan bisa lihat. Kuburan kita jadi luas. Bekal sudah kita bawa. Dan ingat jamaah. Kita kalau mau rekreasi seminggu. Kita bawa mobil pickup. Insya Allah penuh tuh mobilnya dan kita akan menuju ke suatu tempat yang satu hari sama dengan seribu tahun. Satu hari sama dengan seribu tahun. Kita hidup di dunia cuma tujuh puluh tahun. Dibanding dengan kehidupan setelah kematian nanti, satu hari sama dengan seribu tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun satu hari di sisi Allah sama dengan seribu tahun. Orang-orang miskin tuh masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Hitungannya setengah hari. Dari jam 6 sampai jam 6 setengah hari. 12 jam. Setengah hari. Tapi di akhirat 500 tahun. Nunggu tuh orang kaya. Karena banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ingat jalannya susah-susah yang akan kita tempuh. Ini menuntut kita benar-benar harus mempersiapkan apa saja. Kita butuh cahaya, kita butuh lampu nih, kepingin terang. Maka kita harus persiapkan sekarang. Apa aja yang bisa membuat kita melihat jalan itu terang benderang. Banyak. Makanya kita ngaji, kita belajar. Banyak di antara kita semua jamaah. Banyak di antara kita yang tidak pernah mencatat apa yang akan dia bawa. Tadi saya katakan, mencatat untuk cita-citanya di dunia. Dia kepingin nih anaknya, gimana anakku nih, jadi dokter. Kerja bapaknya, siang malam, membanting tulang, tapi pernahkah orang tua mengatakan, nak, aku kepingin satu. Kau masuk surga, nak. Pingin bapak ini kumpul sama kau, nak. Gak apa-apa kau susah di dunia. Yang penting, nak, kita kumpul di akhirat. Para jamaah, persiapan itu harus benar-benar matang. Harus benar-benar dari sekarang. Dan kalau kita nunda-nunda, what the swift? min junudi iblis yang namanya menunda-nunda nanti nanti itu adalah dari tentaranya iblis ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Allah jalla jalaluh berfirman di dalam surat al-munafiqun ayat 8 sampai 11 ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an الله. Wahai orang-orang yang beriman Masya Allah Saya lihat sebagian jamaah udah mulai ngantuk Alhamdulillah Iyalah mungkin khusyuk Ada orang-orang yang khusyuk jamaah memang Kalau dengarkan ceramah Ustaz Anak kalau nggak tidur itu nggak masuk Ustaz Tapi anak kalau sudah merem Ustaz uh mantep itu keluar kajian semangat dia seger gitu ya karena udah tidur di sininya maka ingat ya nggak apa-apa lah wajar lah capek ada yang dari jauh set kan gitu kan memang seharusnya disediakan kopi gitu kan ya supaya tangan gitu. jemaah ingat nih antum habis ketawa-ketawa habis ingat mati ketawa-ketawa Ustaz kata dia Allah Jalla Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun ayat 8 sampai 11 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Wahai orang-orang yang beriman Ingat Yang dipanggil hanya yang beriman Yang tidak beriman silahkan sibuk dengan pekerjaannya Ibnu Mas'ud mengatakan Kalau kau mendengar Ya ayuhalladzina amanu Fa'ar'iha sam'ak ah, Pasang tuh kupingmu tuh Kalau kau dengar itu karena pasti ada kebaikan di situ yang akan Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah ingin mewanti-wanti dirimu dari melakukannya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian itu membuat kalian lengah. Ada jamaah Orang-orang subhanallah ya. Yang dari pagi sampai malam. Kerjanya cari dunia. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai lupa sama zikrullah. Zikrullah itu bukan cuma mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang di toko, Masya Allah. Kerjanya jaga toko. Dan dia ingat tuh kata Ustaz suruh zikrullah, zikir dia. Terus ketika ada orang beli, masya Allah, eh beli apa bang? Mau beli, ya kue lah atau beli barang. Dia ngomong harganya berapa? 10 ribu katanya. Gimana kalau 7 ribu? Ah, modalnya aja belum segitu. Modalnya belum segitu kata dia. Ya udah bang, nggak jadi. Keluar dia, dipanggil. Eh, ambil sedikit. Dia tadi ngomong modalnya nggak nggak tujuh ribu, tapi dia jual tuh tujuh ribu. Dari tadi zikrullah, zikrullah itu yang ingat sama Allah. nih haram, nih halal, jangan dilakukan. Bukan cuma sekedar zikrullah dengan lisan. Tapi amalannya tidak sesuai dengan bibirnya yang selalu mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, jangan sampai harta kita membuat kita lengah, membuat kita lalai. Kita siap jamaah kerja di sebuah perusahaan. Ada yang kerja di perusahaan, ada yang ngantor, antum berangkat. Siapa yang kerja? Cobalah, anak minta tolong, nah, angkat tangan yang kerja di sebuah perusahaan yang ngantor. Masya Allah, antum ngantor. Jam berapa berangkat? Pulang jam berapa? Terus nyambung lagi. Enggak, jam 2, jam 7, jam 2. Itu untuk dunia kan? Untuk cari dunia. Ada yang berangkat jam 7, pulang jam 4. Untuk apa? Untuk dunianya. Tapi untuk akhiratnya enggak pernah dia berbuat 12 jam gitu untuk Allah. lah cukuplah. Sudah sholat cukup. Itu buat akhiratnya dia, tempat dia yang bakal selama-lamanya selama, selama, selama di sana. Maka tolong, Jangan sampai kita selalu memikirkan dunia. Allah Jalla Jalalu melalui Nabi Muhammad SAW udah ngajarin kita nih supaya zikrullah setiap saat. Ketika antum mau tidur, mau tidur, habis sibuk dengan kerjaan dunia, baca apa antum? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Amu tua ayah, Nih, kita disuruh ingat mati, mau tidur. Bukan ingat fulan utang belum bayar dia, seperti itu. Terus itu toko besok mau belanja ini, mau belanja itu. Ente mau tidur. Disuruh ingat mati. Bismikallahumma amut. Ya Allah, aku bakal mati ya Allah. Aku nggak tahu nih bakal bangun lagi besok atau tidak. Yang besok serahkan kepada Allah wa ahya kalau hidup pun dengan namamu ya Allah. Oke nih, mau tidur. Bangun tidur. Antum baca apa kalau bangun tidur? Baca apa? Alhamdulillah. Masya Allah nih. Ini jamaah. Kita tiap hari bangun tidur. Tapi zikrullahnya kurang. Bangun tidur yang dipegang hp Allahu Akbar. Jawab SMS. Enggak aja tuh. Bangun tidur. Alhamdulillah. Alladhi ahyana. Ba'dama amatana. Lihat. Alhamdulillah yang hidupkan aku lagi nih. Setelah. Ba'dama amatan. Setelah dia mematikan kita. Karena tidur itu seperti mati jamaah. Wa ilaihin nusyur. Kita disuruh ingat lagi. Bakal kembali kepada Allah Jalla Jalaluh kita. Maka itu yang namanya zikrullah terus ingat. Dan Rasul menyuruh kita mengingat kematian. Rasul menyuruh kita untuk ziarah kubur, untuk ingat mati. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Anak-anak kalian, anak-anak kalian Jangan membuat kalian juga lengah, lalai dengan zikrullah. Berapa banyak orang tua yang kerja demi anaknya. Tahu sampai sholatnya ditinggalkan. Itu modal sholat itu. Subhanallah jemaah. Kita kesian. Ada orang-orang yang hidupnya susah. Antum kalau lihat dia benar-benar merana hati antum. Sudah cacat kadangkala. Kerja keras. Nggak sholat. Di dunia merana susah, di akhirat di mana tempatnya? Di neraka orang-orang yang tidak pernah sholat. Kecuali kalau Allah mengampuni dia. Maka ingat jangan sampai harta anak-anak kita. Berapa banyak orang-orang yang karena anaknya jadi nggak benar. Gara-gara anak. Wa may dzalika humul khasirun dan barang siapa yang melakukan itu yang dia terlalaikan dengan zikrullah yang kerjaan dia halal buat dia al halalu ma halla halal itu yang di tangan anak halal kalau masih di tangan sahib anak masih belum halal tapi kalau udah pindah tangan ini halal kata naudzubillah Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah apa yang kami berikan kepada kalian. Subhanallah. Saya kayaknya izin minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Allah mengatakan wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ay min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Antum ketika berinfak nih. Duit siapa yang dipakai? Duit siapa yang antum pakai itu? Duit Allah tuh. Antum nggak punya apa-apa. Maka di ayat-ayat rizki Allah mengatakan mimma rozaknakum mimma rozaknahum. Karena memang Allah yang ngasih rizki. Sebenarnya ketika kita ngeluarin duit nih bukan duit kita. hanya dari Allah. Pakai duitnya Allah antum sedekah. Antum berikan kepada Allah dan Allah janji akan menggantikan buat kita. Maka Allah katakan wa antikum mimma rozaknakum. Makanya orang yang mengeluarkan rizki untuk sedekah sebenarnya tuh duitnya Allah yang dia keluarkan antum kalau dititipin orang duit satu laci nih duit satu laci buat inti nih kalau ada orang yang datang minta kasih antum enak nggak ngasihnya enak orang bukan duit anak <laughs> kasih bukan duitnya dia tapi kalau duitnya dia sendiri, Masya Allah. Kalau ada kotak amal tuh lewat, Masya Allah. Dompetnya itu mesti ketinggalan. Tuh nggak bawa dompet. Ada orang-orang gitu. Kadang-kadang memang udah disiapin. Ketika turun dari mobil apa, dikeluarin dompetnya. Cari duit kecil. Yang gede nggak boleh masuk sana. Itu manusia. Tapi kalau kita lihat yang kita keluarkan ini milik Allah. Mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang mati. Bakal datang harinya itu bakal tiba. Dan demi Allah, rumah yang kau bangun akan kau tinggalkan. Pasti, jemaah. Duit yang masih tersisa di berangkas besi. Satu miliar dalam hidup antum, antum sedekah 100 juta. Dan antum punya di brankas besi 5 miliar mama Yang bakal antum bawa cuma yang 100 juta tuh. Yang sisanya nggak bakalan. Karena bukan milik antum. Yang jadi milik kita nih yang sudah kita sedekahkan. Maka ketika antum mengeluarkan duit, pada hakikatnya antum nabung. Kita nih nabung. Alhamdulillah punya duit 5 juta. Ana mau nabung berapa ya? Ya, 20 ribu. Ini orang ente mau nabung kok cuma 20 ribu? tadi. Orang kalau mau nabung dia berpikir, anak mau nabung 4, 4 juta lah. Betul jemaah. Ini nggak ada kotak amal lewat. Hah? Masya Allah. Padahal jamaahnya kepingin dia sedekah buat masjid. Gimana? Oh, udah-udah ada. Ada yang berhenti jamaah. Jadi nanti bisa ngantri gitu kan di kotak yang berhenti itu keluarin tuh duitnya Anda mau nabung ketika antum keluarkan di situ itu tercatat di tabungan antum bukan tercatat di masjid sini enggak tercatat di tabungan kita masing-masing terpisahkan sesuai dengan amalnya sebelum datang mati orang ini kalau mau mati biasanya baru dia ngomong ah, ah itu apa namanya mobil kasihin ke masjid itu kata dia ah, sudah mau imut ini. Sudah tinggal. Makanya kata Rasulullah SAW ketika ditanya, sodakoh yang paling baik tuh, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun. Ta'malul hayata wa takshal faqra. Ta'malul ghina wa takshal faqra. Atau kama qala Rasulullah SAW. Gitu saja Nah, Sedekah yang paling baik itu ketika kau sehat dan kikir hati ini. Manusia ini semua dilahirkan punya kekikiran. Punya pelit itu aja. Dan ada yang lahir langsung pelit. Ada nggak? Nggak. Semuanya fitrah. Tapi ada bawaan. Sifat itu ada yang bawaan jam. Antum melihat anak-anak kecil. Ada yang dari kecil kalau dia punya kue, dia bagi-bagi gitu kan. Ada yang simpen sama dia. Punya <laughs> permen. Antum lihat tuh memang ada orang-orang yang memang kikir. Tuh. Bahkan keluarganya Fulan, ah keluarganya Fulan ada kikir semuanya. Itu ada karena memang terbiasa dalam kehidupannya seperti itu. Tapi kita semua terlahir dengan rasa kikir. Oleh karena itu Allah berfirman ketika bercerita tentang sahabat-sahabat Ansar yang mereka sedekahnya lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah tentunya dari kekikiran jiwanya, maka dia orang yang muflih. Dan ingat ayat ini nih perintah untuk sedekah sebelum mati nih bukan hanya buat orang kaya jemaah. Jangan berpikir antum Bosnya sedekah itu orang kaya lah. Anak kan masih belum saat, kata dia. Gitu. Anak kalau nanti punya fulus, insyaallah lah. Nggak apa-apa. Kalau antum punya fulus banyak, sedekah yang banyak. Punya fulus sedikit, sedikit. Antum lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang kaya, orang miskin. Kaya apa miskin? Kaya miskin. Iya, nah, kalau dilihat dari sisi harta nggak punya beliau. Nggak punya. Betapa sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke rumah istrinya kalau pagi hari ini ke rumah istrinya. Hal yang dakum, Ada yang bisa dimakan? Kata istrinya nggak ada, nggak ada. Apa kata Rasulullah? Izan, ana soin. Kalau gitu hari ini aku puasa. Rumah Nabi sering nggak ada makan. Tapi kalau pas punya rezeki, kita ini biasanya kalau dari miskin terus dapat rezeki, pelitnya masya Allah. Ya wah anak ini capek-capek ngumpulin harta nih. Nabi ketika dapat tuh langsung keluar. Gak perlu nunggu kaya. Pernah suatu hari datang ke Rasulullah SAW orang yang dia datang, ya Rasulullah, ini majhud. Kata dia, Rasulullah aku ini susah. Lapar dia. Akhirnya Rasulullah SAW kirim orang untuk tanya ke istrinya. Apa ada makanan di rumahnya? Dikirim nih pembantunya. Berangkat ke rumahnya fulana, pindah ke rumahnya fulana, pindah ke rumahnya fulana. Semua jawaban istri Nabi itu, ma Ma'indana syai' illal ma' Kita nggak punya apa-apa kecuali air. Itu rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menawarkan kepada sahabatnya, "Man Yubayi hadza?" Siapa yang mau ketamuan sama fulan nih kata dia. Sahabat Ansor mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku." Masya Allah, dibawa. Habis sholat isya, bawa ke rumahnya. Tanya sama istrinya, kau punya apa? Nggak punya apa-apa. Ada tuh makanan buat anak-anak, kata dia. Ya udah kata dia, ente bikin anak-anak tidur tuh. Anak-anak kecil biasanya kan kalau diajak main ini itu terus tidur lupa sama makan. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat itu. Kau nanti kalau sudah tamunya datang, kau kasih makanan itu, kau pura-pura betulin lampunya. Terus kau matiin dulu. Subhanallah. Akhirnya selesai pura-pura makan, pura-pura makan jamaah nggak punya apa-apa. Tapi untuk sedekah dia berikan itu. Karena dia mengharap pahala itu bukan dari tamunya. Dari Ar-Razzaq mati. Dari sang pencipta yang tahu. Dan kejadian itu tidak ada yang tahu. Tamunya nggak tahu. Kecuali suami istri ini. Dan Allah yang di atas langit sana. Keesokan paginya sahabat ini berangkat ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, maksudnya tamunya udah dikasih makan. Datang. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ajiballah min sani'ikuma. Allah takjub dengan perbuatan kalian. Kita kadang kala punya banyak, sedikit yang kita keluarkan. Nih sahabat nggak punya apa-apa, dia keluarkan semuanya. Ya udah Bismillah nanti bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang tuh yang namanya kematian cepat dikeluarin. Ingat ketika kita ngeluarin sebenarnya kita sedang nyelengin jamaah. Semua ini nyelengin terus. Itu yang bakal kita bawa ketika jantung kita berhenti nantinya. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas Ya Allah, Andai kata kau tangguhkan aku sesaat aja, sesaat. Kepingin ngomong nih, ini buat masjid, ini buat musola, ini buat anak yatim. Fa'asaddaq. Aku ingin bersedekah nih. Sebentar aja. Karena jaraknya. Orang bersedekah itu tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Dalam 10 detik bisa ngomong, nih mobil buat masjid selesai. Orang ini mau ngomong itu udah nggak ada, nggak bisa. Maka dia mengharap laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan aku menjadi orang-orang yang saleh ya Allah. Kemudian Allah mengatakan wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak bakal menangguhkan satu jiwa pun ketika datang waktunya. Bisa jadi nih kita keluar dari masjid ini ada yang nggak bangun di sini? Betul jamaah. Nggak bangun ketiduran apa nggak bangun mati. Bisa jadi dua-duanya. Ada yang sampai selesai kajian dibangun. <laughs> Hehehe. Udah selesai kajian. Ada yang nggak bangun-bangun. Ada. Allah kalau sudah menentukan. Selesai. Yazid Ar-Raqashi. Awir Ruqashi. Pernah masuk kepada Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Kemudian Masya Allah ya. Khalifah ini berkata kepada Yazid, Aidni, kasih aku nasihat katanya. Kasih aku mau ifah, petua. Apa katanya? Lasta awwala khalifatin tamutu ya amirul Mukminin. Kau bukan khalifah pertama yang bakal mati. Kau bukan khalifah pertama yang bakal mati. Mati tidak mengenal orang kaya, orang miskin, tua. Andai kata mati itu sayang jamaah. Tidak hadir kepada seseorang. Pasti Nabi kita orang yang tidak berhak mati. Tapi semuanya mati. Bahkan Allah Jalla Jalaluh mengatakan. Innaka mayitun. Wa innahum mayitun. Muhammad kau bakal mati Muhammad dan semuanya bakal mati langsung Nabi Muhammad difonis sama Allah ke mayit, mayit ke Muhammad. dan semuanya bakal mati dan Yazid mengatakan kepada khalifah ini kau bukan awal khalifah yang bakal mati supaya ingat nih kedudukanmu jabatanmu Gak bakal membuatmu tambah ya bisa hidup selama selama Gak bakalan Qala zidni. Katanya Umar bin Abdul Aziz tambahin nasihatnya. Kata dia, lam yabqa ahadun min abaika min ladun Adam ila balagatin naubatu ilaika illa waqad al maut. Tidak ada seorang pun dari nenek moyangmu. Dari mulai Adam sampai kemudian giliran itu akan datang kepadamu kecuali mereka semua telah merasakan kematian. Kemudian Umar mengatakan, Zidni, tambahin lagi aku. Nah, minta ditambahin lagi. Apa katanya? Laisa bainal jannati wan nar manzilun wallah. Nggak ada tempat tinggal di antara surga dan neraka. Nggak ada. Allah mengatakan, Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara fi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu akan berada di kenikmatan. Di surga Allah Jalla Jalaluh. Dan orang-orang jahat itu akan berada di neraka. Jahim. Wa anta absir bibirri kau fujuri. Kau ambil melihat mana? Lihat amalanmu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Agar orang siap-siap. Hitung-hitung nih amalan kita. Kita kalau berbuat baik sekali biasanya jemaah sekali ini Itu diingatnya sampai mati. Aku ini pernah bangun tuh, bantuin masjid tuh. Tahun depan ngomong aku pernah bangun masjid tuh, terus dia ingat gitu. Tapi dengan dosa-dosanya dia lupa. Maka seseorang itu harus lihat tuh. Kebaikan kita insya Allah selamat dijaga. Dan keburukan kita ini yang perlu kita perbaiki. Kemudian fabaka Umar hatta saqata an sariri. Umar bin Abdul Aziz nangis sampai dia terjatuh dari singgah sananya. Dari tempat tidurnya sana. Pernah Umar bin Abdul Aziz nih nganter jenazah. Nganter jenazah. Berangkat ke kuburan. Terus ketika di kuburan tuh dia lihat orang kepanasan. Kita kalau kepanasan gimana? Mesti cari naungan. Kepanasan. Ya. Apalagi yang pakai krim pemutih gitu kan. Hati-hati nggak boleh. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan biasanya ada krim ya. Krim apa? Krim pagi, krim duha, krim sore, krim malam ya. Ada, ada nih laki-laki memang yang suka menjaga wajah. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai seperti perempuan lah. Jangan sampai. Itu yang berdandan seperti biasanya para wanita. Umar bin Abdul melihat orang-orang ini ketika mau memakamkan jenazah, mereka pada lari karena takut kepanasan. Dan kita merasakan hal itu. Maka dia mendendangkan sebuah syair. Setelah dia mengucapkan salawat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا تجهزي بجهاز تبلغين به Ya nafsu qabla raja lam tukhlaqi abatha kata Umar bin Abdul Aziz wahai ini orang-orang yang takut dari matahari takut keningnya terkena terik mentari atau takut kena debu. Kadangkala namanya orang ngubur itu debunya pada berterbangan. Ada orang yang pada kabur. Takut kena matahari, takut kena debu. Takut wajahnya berdebu, jenggotnya berdebu. Kelihatan mungkin kusam. Waya'lafudhil. Dan dia senang dengan yang namanya naungan-naungan. Supaya wajahnya tetap ganteng nih supaya wajahnya tetap putih bersih. Ingat, akan datang suatu hari yang dia akan terbujur kaku menjadi bangkai. Akan datang. Fi qa'rimun filimatin di dalam lubang yang gelap kulitnya. Kita nggak kepingin kena debu nih. Tahu-tahu orang-orang bakal meletakkan kita di dalam tanah bukan cuma debu. Sendirian dan di dalamnya akan lama tinggal di situ. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah beliau hidup di dunia berapa tahun? 60 60 berapa? Mana yang ngomong 63? Angkat tangan. Angkat tangan. 63. Betul. 63 tahun? Enggak. Ustaz ini neko-neko aja nih. Kita nih baca kitab 63 Ustadz gitu. Enggak, bukan 63. Salah tuh kitabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 61 jemaah. Masehi. Kita ini ngomong 63 hitungannya Masehi. Padahal Nabi 63 itu Komariah, Hijriah. Beda. Setiap 30 tahun beda satu tahun. Karena ada orang tua ngomong, Bapak umurnya berapa? Alhamdulillah kayak Nabi nih 63 sudah. 63 hitungannya dia Masehi. Ingat nih. Jadi kalau antum ngomong 63 benar, tapi komaria Hitungannya pakai Hijriah tuh, pakai bulan. Jadi kalau pakai Masehi hitungannya umur Nabi berapa? 61 kira-kira. Karena setiap 30 tahun gitu satu kan. Setiap 30 tahun ini perbedaan Hijriah sama uh, perbedaan Komariah sama Syamsiah. Masehi hitungannya pakai matahari. Hijriah hitungannya pakai bulan. Jadi ada perbedaan di setiap 30 tahun kira-kira satu tahun. Kira-kira seperti itu. Umar Abdul Aziz mengatakan, kau bakal lama Kok oh, di dunia cuma 63 tahun, 70 tahun, di dalam kuburan bakal lama. Rasulullah SAW di muka bumi ini hanya 63 tahun komaria. Dan beliau di perutnya bumi sudah berapa tahun? 1400 lebih, jangan. Dan untuk bisa bayangkan. Tajahazi, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan nih kepada jiwa yang takut dengan debu, yang takut kelihatan jelek ya. Ada orang-orang ya Allah, anak udah keriput. Eh, nanti jangan repot sama keriput tuh. Tuh bakal bolong nanti. Iya. Bakal hilang dagingnya semuanya. Tajahazi jihazin tablughina lah. Yang dengan persiapan itu kau sampai ke surga Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya engkau tidak diciptakan wahai jiwa sia-sia. Kita tidak ciptakan sia-sia jamaah. Para jamaah, andai kata kita ini kalau mati selesai. Kalau mati, Alhamdulillah selesai semua urusan. Enak. Orang yang punya utang banyak, dia akan berpikir apa? Sudahlah, anak mengutang yang banyak, habis itu mati. Selesai urusan. Enggak seperti itu. Ada orang-orang yang pikirannya pendek. Ketika dia punya permasalahan, loncat dari jembatan. Pikirnya dia mati selesai. Itu <laughs> bakal datang mungkar nakir tuh di sana tuh. Bakal ada siksa kubur di sana. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita nih kalau mati dibiarkan seperti bangkai sapi selesai Pasti kematian itu adalah tempat istirahat untuk semua orang. Orang yang sakit-sakitan kepingin wis mati air. Karena dia berpikir mati selesai. Sakitnya hilang. Pikirnya dia seperti. Padahal walakinna idza mitna bu'itsna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai. Kita bakal ditanyain setelah mati semuanya. Pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada kita. Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan nasihat dan mungkin dengan ini saya tutup kajian ini. Tapi nasihatnya panjang nih jamaah. Sampai jam berapa nih Ustaz? Hah? Ustaz udah ngantuk-ngantuk gimana Ustaz? Seperti itu kan. Khusyuk kena saya ya Allah bismillah. Jangan lupa baca bismikallahumma amutu ah, kalau tidur tuh. Baca doa nih. Umar bin Abdul Aziz Diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahwa Umar bin Abdul suatu hari ini mengantarkan jenazah. Dulu jamaah, dulu itu kalau menguburkan jenazah di masa Rasul SAW dan sahabatnya, biasanya nguburnya itu, eh, gali kuburannya itu setelah sampai kuburan. Jadi jenazah ditaruh, mereka pada gali kuburan gitu kan. Karena mereka ketika itu sibuk dengan mempersiapkan jenazahnya ini. Maka nah, biasanya Rasulullah SAW ngasih nasihat kepada sahabatnya sambil nunggu penggalian kuburannya itu. Sekarang kan nggak udah alhamdulillah datang langsung langsung dikubur. Cuma tuh masalah. Tolong nih ustadz-ustadz nih tugasnya memang ya. orang-orang yang gali kuburan itu pada gurau di kuburan itu. Wah ente nanti yang anak kubur di sini gitu kan. Wah, kali kalian itu. Ketawa-ketawa kan kalau sama gali kuburan tuh. Karena memang kebanyakan di antara mereka tuh gali kuburan karena duit. Karena kerja memang dia. Sehingga dia nggak ada urusan. Mau dia mau mati, mau apa yang penting anda gali kuburan orang dapat duit selesai gitu kan. Maka kita harus ngasih nasihat kuburan itu tempat yang mungkin kalau istilah orang Indonesia ini tempat yang yang sakral lah. Kuburan itu tempat ingat mati maka tolong jangan di situ dibuat ya ketawa-ketawa, banyolan, macam-macam di kuburan. Umar bin Abdul Aziz pernah mengantarkan jenazah salah seorang keluarganya. Kemudian dia berangkat kepada sahabat-sahabatnya yang lagi nunggu penggalian selesai. Maka dikasih nasihat oleh Umar bin Abdul Aziz tentang dunia. Dia mengatakan, "Idza marartu bihim fanadihim in kunta munadiyan." Kalau kau lewat kuburan tuh, kalau kau mau panggil-panggil tuh mereka. Wa murra bi askarihim wanzur ila taqarubi manazilihim. Dan lewatlah kau di tempat kumpulnya mereka. Lihat, rumahnya saling berdekatan. Antum lihat kuburan itu kan dekat-dekat, bahkan nggak ada jarak. Wanzur Sal ma baqiya min ghinahu. Tanyakan kepada yang kaya-kaya tu Apa yang tersisa dari kekayaannya? Wasal faqirahum ma baqiya min faqri. Tanyakan sama yang fakir juga. Apa tersisa dari kefakirannya, dari kesusahannya, dari kesulitannya selesai. Yang kaya dengan kekayaan juga enggak dibawa. Wasalhum anil alsunillati kanu biha yatakallamun. Tanyakan kepada mereka tuh Mana lidah-lidah mereka yang biasa mereka gunakan untuk berbicara? Wa anil a'yunil lati kanu ila ladzati biha yanzurun. Tanyakan kepada bola mata mereka tuh yang biasanya mereka memandang dengannya yang enak-enak. Wasalhum anil juludir raqiqah. Tanyakan kepada mereka mana kulit yang lembut, kulit yang mungkin dikasih krim pagi, siang, sore, malam Tanyakan kalau sudah di kuburan Wal wujuh al hasanah, wajah yang ganteng, yang cantik, mana semuanya itu. Wal ajasad an na'imah dan tubuh-tubuh yang lembut. Ma sana'a biha didan tahtal akfan. Tanyakan kepada mereka apa yang diperbuat oleh cacing-cacing di bawah kafatnya ukilatil lahman. Dagingnya dimakan. Wa wujuh, wujuhnya belepotan sama tanah dan debu. Wa muhiyatil mahasin, tanda-tanda kecantikan, kegantengannya hilang. Dan jangan mati, sebelum mati jamaah. Orang-orang yang tua nih, ketika mudanya ganteng, ketika tuanya Allah Akbar. Yang ibu-ibu yang ketika mudanya sibuk jaga kecantikannya, ketika tua perot tuh ya. Hah? Keok. Iyalah. Itu sebelum mati. Mati apa lagi? Kemudian wakusiratil kifar, wakusiratil fiqar dan tulang-tulang punggungnya mulai hancur tuh. Wabanatil a'dha. Udah mulai berpisah. Sendi-sendinya lepas. Wa til aslah itu sudah dirobek-robek perut dan isi perutnya sudah dirobek-robek. Aina hujabuhum wa kibabuhum. Mana tuh bodyguard-bodyguard mereka? Mana tuh tempat-tempat rumah-rumah indah mereka? Wa aina khadamuhum wa abiduhum. Mana pembantu-pembantu mereka? Mana budak-budak mereka? Wa jam'uhum wa kunuzuhum. Mana tuh kelompok mereka? Ya punya kelompok tersendiri. Harta karun mereka, harta simpanan mereka. Wallahi ma zawadahum firashan. Demi Allah. Tuh orang-orang tuh kekayaannya, keluarganya tidak meletakkan karpet di tempat kuburannya. Tidak dikasih spring bed di kuburannya tidak wala wada'u lahum hunaka muttaka'an. Juga nggak dikasih tempat untuk sandanan. Biasanya orang duduk nih ada tempat untuk sendennya dia, untuk meletakkan tangan dia. Wala gharsulahum syajaron. Gak ditanamkan pohon-pohonan supaya dia rindang di sana. alaih fi manazilil khalawat. Bukankah mereka di tempat-tempat yang sendirian? tempat-tempat singgah yang sendirian. Alaisal lailu naharu alaihim sawa. Bukankah malam dan siang mereka sama buat mereka? Tak nah, kelihatan mereka dengan mentari dan mereka juga tidak melihat rembulan. Alaisu fi mudlahammatin zulma. Bukankah mereka berada di kegelapan yang sangat gelap? Qad hila bainahum wa bainal amal. Mereka dipisahkan dari amal perbuatan mereka. Udah selesai amalanmu. Orang-orang yang dicintai pun juga sudah dipisahkan dari mereka. Wa kam min na'imin wa na'imatin adhau wa wujuhum baliyah. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya itu ah, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelembutan wanita dan laki-laki, akhirnya wajah-wajah mereka menjadi rusak semuanya wa ajsaduhum min a'naqihim ba'ina dan tubuh mereka terpisahkan dari lehernya wa awsaluhum mumazzaqatu daging-dagingnya sudah hancur semuanya qad salatil hadaku ala wajanat nih anunya mata sudah turun ke pipi mereka wa wamtala'atil afwa daman wasadidan wasadi dan mulutnya sudah penuh dengan nanah dan darah wadabat dawabul ardi fi ajsadihim binatang-binatang di tanah itu sudah mulai antum lihat orang kalau ketemu mati nggak di kuburan kadangkala tiga hari empat hari lima hari ketemu mati baunya sudah kemana-mana itu yang namanya cacing mungkin lalat ulat sudah mulai masuk ke matanya Kadangkala saya melihat di Jakarta ada orang tua, perempuan tinggal sendiri, mati, baru diketahui setelah tiga hari. Tubuhnya itu sudah dimakan tikus, lobang-lobang sudah. Itu alhamdulillah kita di dalam tanah nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita di luar kita bakal tahu gimana tubuh kita itu kan hancur. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Fakat farakul hadariq. Mereka sudah meninggalkan taman-taman mereka. Kebun-kebun yang indah, villa-villa mereka. Wasaru ba'da sa'ati ilal maba'id. Dan mereka setelah keluasan rumah yang cukup untuk seratus orang. Dia masuk ke satu tempat yang buat orang lain pun gak cukup. Sendirian. Qad tazawwajat nisa'uhum Oh, istri cantik yang dia tinggalkan nih. Wah, sedih. Setelah masa idahnya, belum masa idahnya sudah ngantri orang-orang mau kawin sama istri dia. Iya. Dan kalau ibu-ibu yang mati, tuh bapak-bapak subhanallah. Kadang-kala belum selesai itu. Melurusin kuburannya, dia mikir, siapa nih ya yang bakal kawin? Selesai mati, selesai ditinggalkan sudah. Ada yang mengatakan, wah, anak cinta sama ente ini hidup mati. Iya, kalau sudah mati selesai. Hidup sampai mati. Kalau istrinya sudah mati, cintanya sudah selesai, sudah dikubur. Maka Umar bin Abdul mengatakan kepada laki-laki itu, kota zawajat nisa'u. Dan terbukti, oh ini istri-istrinya fulan, fulan, udah pada menikah. Ditinggalkan tuh suaminya wataraddadat fit turuk di abnahum anak-anaknya kadang kala sudah nggak karuan kemana-mana anaknya. Yang mungkin awalnya masih sedih, ya tahu-tahu anaknya sudah bersimpang siur di jalan, lupa sama bapaknya. Dan antum bayangkan, watawazza'atil qarabatu diyarahum. Keluarganya mulai bagi warisan. Ya. Eh, ini rumahnya Abah mau dijual nggak? Jual. Jual. Nanti berapa persen? Sekian, sekian. Abahnya nggak diurus. Karena sudah selesai faminhum wallahil muwassa' lahu qabruh demi Allah ada yang di kuburannya diluaskan ada wal ghabban nadiru fihi wal ghabdun nadiru fihi yang hidupnya segar dia di dalamnya ada nggak dimakan sama cacing para nabi jasadnya nggak dimakan oleh bumi Al-mutana'im biladzati. Ada yang di kuburan itu senang-senang dengan kenikmatannya. Ya sakinal qabri gadan. Malladhi gharqa fid Malladhi gharraka fid dunya. Wahai yang besok bakal tinggal di kuburan. Jamaah, kaum lelaki ini disunahkan untuk ziarah kubur. Untuk ingat mati. Kaum wanita, sunnah nggak ziarah kubur? Sunnah nggak jamaah? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau saya ditanya, sunnah juga perempuan ziarah kubur. Karena wanita tuh butuh ingat mati itu. Butuh diantar ke kuburan nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ngarang kalian ziarah kubur. Sekarang kunjungi kuburan. Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Dan para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah asalkan ziarah kubur yang syar'i untuk ingat mati, bukan untuk nangis-nangis di sana, bukan untuk berbuat yang tidak-tidak, untuk ingat mati. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ziarah kuburannya orang kafir itu boleh Kenapa? Karena tujuannya ingat mati. Antum melihat orang Kristen paling kaya umumnya di Malang nih, lihat kuburannya tuh. Ditinggal semua hartanya. Siapa yang punya Apple itu? Steve apa? Steve Jobs masih hidup. Masih itu. Ketika antum melihat tuh, mati juga ternyata dia. Mati juga. Hartanya yang banyak ditinggalkan. Untuk ingat mati. Memang ada ulama yang mengatakan para wanita diharamkan ziarah kubur, tapi itu pendapat. Kalau saya ditanya, entah Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz, sunnah apa makruh Ustaz ziarah kubur buat perempuan? Ustaz? Iyalah. Nanti Ustaz Abdullah jelasin. Tapi kalau Anda ditanya, perempuan butuh ziarah kubur yang syar'i sesuai dengan syar'i yang sesuai dengan sunnah tuh kalau istri antum, ah, bang ini rumah perlu diganti, perlu dibangun, ini fulan tuh tetangga udah bangun rumah lagi, beli mobil, beli motor, macem-macem nih. Bismillah, yuk berangkat kita beli. Tawa tuh gonceng. Bang kemana bang? Ayo ah, sudah. Bawa ke kuburan tuh. nah. Yo, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'min wal muslimin. Bang kok dibawa ke sini bang? <laughs> Ya supaya ingat mati butuh perempuan juga butuh ingat mati ini untuk ziarah kubur bukan untuk ngantarkan jenazah loh karena banyak di Indonesia yang sibuk ngantarkan jenazah yang itu para ulama melarang hal itu maka ingat ya sakinal qabri ghadan wahai yang bakal tinggal di kuburan besok apa yang membuat kamu dengan dunia ini pada terlalaikan dengan dunianya hal ta'lamu annaka la tabqa laha wa la tabqa laka. Apa kau nggak tahu tuh dunia itu nggak bakal selamanya bersamamu. Dan kau nggak akan berselamanya di situ sana dan duniamu juga nggak akan lama-lama bersamamu di sini juga. Aina darukal fayha wa nahrukal muttarid. Mana tuh rumahmu yang luas? Yang ada harum-haruman, Masya Allah. Antum yang kalau masuk rumah orang tuh harum rumahnya rumahnya luas, ada sungainya kadang kala. Ada enggak? Ada yang punya villa-villa tuh. Wa ina samratuka ah Mana buah-buahanmu tuh? buah buahannya kalau lagi metik seneng banget. Wa aina riqaqu thiyabika? Mana baju-bajumu yang lembut, yang mahal? Wa aina tibuka wa bukhuruka? Mana minyak wangimu? Mana bukhurmu? Wa aina kiswatuka li soifika wa shitai. Ini orang-orang kalau musim dingin punya baju khusus musim dingin. Kalau musim panas punya baju khusus musim panas. Di kuburan nggak ada tuh. Nggak bakal antum pakai baju musim dingin, musim panas. Nggak bakal orang mikir yang mau ngapanin antum. Ini musimnya musim apa nih? Kata dia. Musim panas, ah beliin yang tipis, kafannya enggak ada. Sama semuanya itu digulung. Subhanallah, memang orang kalau sudah mati jamaah. Saya kemarin sempat sebulan yang lalu. Ada orang mati dekat kampus. Orangnya itu gede. Mati di loteng. Matinya di lotengnya. Tidur di atas dia. Kemudian tangga ke bawah itu tangga yang dari besi. Yang muter itu Allah. Kita sama teman-teman mereka minta tolong mahasiswa waktu itu. Karena subhanallah perumahannya ini jauh dari masyarakat. Ya biasa rumahnya orang-orang kaya kadang kadang kan nyendiri-nyendiri sama tetangga kadang kadang mungkin kurang apa? Kurang dekat lah. Akhirnya kita bingung. Teman-teman yuk kita kerek katanya. Kerek gimana mau dikerek kata dia. Kita harus pasang macem-macem. Akhirnya bismillah. Kita ada tiker kita gulung pakai tikar tuh orang gulung pakai tikar ya subhanallah karena memang sudah mati kita nggak ada ngomong kesiannya tangannya kecepit atau nggak ada gulung tuh sudah gulung diikat pakai tali kemudian kita jalankan lewat tangga tuh nah, tuh orang kalau sudah mati ya udah selesai itu keluarganya nangis nangis sebentar sebentar Ya tadi saya katakan, suami yang ditinggal istrinya, ya kalau perempuan ditinggal suaminya masih ada masa idahnya kan. Empat bulan, sepuluh hari ya. Tapi kalau lelaki ditinggal istrinya, malam bisa kawin dia. Kalau dia mau. Nah, kemudian hayhata hayhat dia memberikan nasihat, Ya mughammidal walid wal akh wal walad. Wahai orang yang menutupkan mata bapaknya. Kita yang punya orang tua mati ditutup. Atau kalau yang mati anaknya, kita yang nutup mata anaknya. Atau saudara kita mati, kita tutup matanya. Jangan ngelihat dunia kau sudah selesai. Wahasilah wahai yang memandikan orang-orang yang mati itu. Waya mukafinal mayiti wahamila. Wahai orang yang mengkafani orang yang mati dan membawa orang yang mati. Waya mukhaliyahu fil qabri waraji'an anhu. Wahai orang yang meninggalkan orang mati di kuburannya dan pulang. Laita syi'ri Kaifa ala khusyunati tsara? Gimana tuh orang merasakan kasarnya tanah? Walita syi'ri bi ayyi khaddayka bada albila. Pipuin pipimu yang mana kira-kira yang bakal rusak lebih dahulu? Ya wa ya mujawiral halakat sirta fi mahallatil maut. Wahai orang yang bertetanggaan dengan ya orang-orang yang mati itu kau berada sekarang nih di tempat orang-orang mati maladhi yalqani bihi malakul maut inda khuruji minat dunya wa ma ya'tini bihi min risalati rabbi ketika kita sudah mati apa yang kita bawa dari dunia ini dan utusan Allah, risalah dari Allah Jalla Jalaluh telah datang kepada kita. Kita bagaimana tuh menjawab itu? Kemudian Umar bin Abdul Aziz setelah memberikan nasihat itu, dia pulang. Sepekan setelah itu dia mati. Memang jamaah biasanya orang yang mau mati itu kadang-kadang dia ngasih nasihat-nasihat yang yang masuk di hati. Ma'asyar muslimin, ingat kita bakal ditanya kalau sudah mati ini tiga hal. Siapkan untuk jawab pertanyaan itu. Kalau sekarang antum ditanya, apa pertanyaan yang bakal ditanya di kuburan? Man Rabbuk? Bisa Ustaz. Man Rabbuk? Allah Robbi, Anak kecil kan kalau ditanya gitu kan. Man Nabiuk? Muhammad Nabi. Madinuk Islam. Itu bisa. Sekarang nih, insya Allah semuanya bisa. Yang muslim, yang munafik sekarang bisa jawab. Tapi ketika di kuburan, suasananya beda jemaah. Sempit. Gak ada ruang tuh. Antum kalau dipegang sama polisi. Ada yang polisi di sini? Tuh polisi itu. Mana yang polisi Polisi itu kok nangkap orang, kita nggak tahu salah apa nih kita kan dibawa. Dibawa langsung dijebloskan ke sel, didudukkan di kursi, ditanya, "Siapa namamu?" Tuh, siapa ya? Jadi, tuh, betul karena kondisinya nggak tahu rumahmu di mana, di jalan mana, jalan mana ya, jalan mana. Begitu pula yang ditanya di kuburan. Inkana mu'minan. Ketika dia ditanya, dia akan jawab, Rabbi Allah dia akan mengadini Islam wa oh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ghaira dzalik tuh. Kalau dia tidak mukmin, dia akan mengatakan ah ahin ahin sami'tun nas yaquluna faqultu man rabbuk kata dia aduh tahu aku dengar orang ngomong Allah aku ngomong Allah ditanya siapa nabimu dia mengatakan aku dengar orang mengatakan Muhammad Muhammad tapi siapa Muhammad tahu dia cuma ikut-ikutan. Orang ngomongnya dia ngomong juga. Ditanya apa agamamu? Dia mengatakan, aku mendengar orang mengatakan Islam. Fakultu Islam. Maka hati-hati. Kaum muslimin dan para pendengar radio. Tolong Islamnya diperbaiki. Kita lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sibuk dengan dunia kita, ingat semua bakal ditinggal. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا carilah dengan apa yang Allah berikan akhirat punya rezeki alhamdulillah bisa ngaji berangkat ngaji bisa sedekah berangkat sedekah dan jangan lupa kita hidup di dunia dan hidup di dunia itu butuh ongkos butuh biaya maka carilah sesuai dengan biaya itu selama kita hidup di dunia hada minni ini yang bisa saya sampaikan Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab Insya Allah. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana sebaiknya pengusaha muslim memperlakukan harta dagangannya? Umumnya pengusaha membedakan pencatatan keuangan pribadi dan usaha. Apalagi jika itu usaha bersama. Ya kalau memang usaha bersama ya harus dipisahkan dari pribadi. Tapi kalau usaha sendiri, ya bebas-bebas aja bebas-bebas saja -bebas antum melihat ini biar tahu berapa keuntungannya supaya tahu bagaimana uh, uang keluar masuknya nggak ada masalah dalam hal tapi yang penting untuk sedekah ini yang perlu dilakukan buat kita kalau usaha bersama tentu harus dicatat supaya tidak ada yang dizolimi di sana nah Ustaz, bagaimana caranya agar semua kegiatan dan aktivitas kita dihitung sebagai catatan kebaikan? Gampang nih. Niat aja. Niat. Niat itu menjadikan amal yang kecil jadi besar. Sebagaimana amal yang besar karena niatnya nggak benar juga, nggak ikhlas jadi kecil. Antum niatkan tidur antum. Usaha antum. Kerja antum. Sampai yang antum kasihkan ke mulut istri antum. Antum dulang nih istri antum kalau kau mengharapkan pahala dari Allah, maka akan ditulis pahala. Tiap hari kita mandi. Tapi ada mandi wajib. Apa yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa? Niat. Niatnya itu. Maka tolong kalau kita ingin semua amalan tidur kita. Ketika kita tidur, ya Allah aku kepingin malam ini bisa sholat malam. Aku kepingin ya Allah bisa datang kajian nih. Nggak ngantuk di kajian. Niatkan itu. Insya Allah akan ditulis sebagai ibadah buat kita. Dan ada sebagian orang yang takut niat. Dan ada orang yang berani niat. Kita ini cukup niat berbuat baik ditulis kebaikan. Antum cobalah. Berani. Ya Allah bilang. Kalau anak jadi pengusaha besar. Anak punya uang 10M. 1 triliun mau anak sumbangkan ke Masjid An-Nur Berani nggak niat gitu? Satu M anak berikan ke masyarakat. Ini nggak punya apa-apa dia. Belum punya apa-apa. Mau niat gitu aja takut orang kadang-kadang. Kenapa? Kalau beneran Ustaz nanti anda dapat 10 M gitu kan. Kan banyak satu M gitu Jadi dia. Ih, padahal fager belum punya apa-apa dia. Niat berbuat baik niat. Dan yakinlah Allah membantu kita. Datang dari mana tuh duit? Datang. Antum niatkan umpamanya antum mau bantu orang tua antum. Ya Allah, anak kalau punya duit nih, anak mau bantu abah anak. Dan subhanallah jemaah. Anak ketemu sama seorang di di Lampung. Dia jadi Jawa berangkat ke Lampung, nguli dia di Lampung. Sekarang subhanallah. Rumahnya itu 7000 meter persegi itu. Sama halamannya, anak masuk ke rumahnya subhanallah. Ustaz, jangan lihat sekarang Ustaz, kata dia. Anak nguli dulu Ustaz. Dia cerita tuh. Ketika anak nikah, sebelum umur 20 dia nikah. Pas anak punya rezeki sob, anak ingat sama orang tua. Ngontrak anak rumah sob, anak datang ke orang tua. Bah, ini anak punya uang 20 juta. Abah bangun rumah apa ya? Dia belum punya rumah. Tapi dia sudah niat di hatinya kalau punya rezeki mau ngasih. Abahnya datang tuh duit. Rumah abahnya dia ngomong dulu rumah bapak anak paling jelek di kampung. Akhirnya jadi yang paling bagus. Niat. Ya, antum nih kau punya rezeki anak, anak mau kasih orang tua anak, anak mau kasih fulan, mau kasih apa? Niat. Ya, sehingga aktivitas kita itu ketika kita ingin menggapai niat itu, Allah akan menghitungnya sebagai pahala. Sama ini juga bagaimana agar semua harta yang kita belanjakan dihitung sebagai sedekah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah setiap orang itu bisa merasakan firasat menjelang kematiannya? Apakah hal itu dibenarkan? Ada orang-orang yang memang berasa, tapi dia nggak tahu kapan matinya. Kadangkala orang-orang itu subhanallah, dia sudah mulai, ya, kerasa nih ba'aba kayaknya nggak lama lagi. Kata dia. Ada orang tua yang seperti itu? Ada. Dia merasakan. Ketika itu, dia akan berusaha untuk lebih baik. Tapi ada orang yang nggak merasakan, tahu-tahu mati. Ketika sakit keras, uh, kadang-kadang ya Allah kayaknya aku nih bakal mati. Subhanallah. Dia mengatakan seperti itu, ternyata yang mati dokternya duluan. Dokternya, betul. Yang mati dokternya duluan. Dan itu banyak terjadi jamaah. Maka kalau dikatakan ada orang merasakan firasat, cuma ada sebuah asar yang disebutkan. Jadi orang yang ah, orang yang melakukan satu amalan tertentu dia akan merasakan firasat 40 hari sebelum mati dia sudah akan tahu kalau dia mau mati enggak kalau yang seperti itu. Kita enggak bakal tahu kapan kita akan mati, tapi perasaan kadang kala, kadang kala tidak semuanya. Itu secara realita yang kita lihat. Ada orang seumur hidup soleh, tapi mati su'ul khatimah. Ada yang ahli maksiat, tapi akhirnya husnul khatimah. Apa penyebab semua itu? Apakah semua tergantung isi hati dan keikhlasan dalam beramal? Naam jamaah. Ada orang-orang yang soleh di depan orang. Tapi dia di dalam hatinya sebenarnya jauh dari Allah Jalla Jalla. Kita ngelihat, kita tampak baik di depan orang, sholat, Masya Allah. Tapi di hati kita, kita menyembunyikan kadangkala perbuatan buruk kita. Akhirnya ketika kita mati su'ul khatimah, orang heran, kenapa nih? Orang ini orang soleh. Wallahu a'lam bisawab. Begitu pula ada orang yang berbuat dosa. Tapi hati dia penuh dengan penyesalan. Ada. Ketika seorang sahabat Nabi yang minum khamr didera, ya, dihukum, dipecut sampai 40 kali. Kemudian sebagian sahabat melaknat dia. Rasul SAW mengatakan, La tu'inu syaitan ala akhikum. Kalian jangan jadi penolong-penolong buat syaitan atas saudara kalian. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu cinta. kadang -kadang kita terus pleset kepada dosa. Kemudian ada orang-orang yang berbuat baik, bangga dengan kebaikannya. Ah, ente nggak bakal masuk surga ente. Subhanallah, emangnya ente yang punya pintu surga itu? punya kuncinya ente? Nggak ada. Dan ada orang-orang tadi yang berbuat dosa tapi hati dia terus kembali kepada Allah Jalla Jalla. Dan jamaah, usahakan Semuanya punya amal kebajikan yang tidak diketahui orang lain. Punya. Cukup antum sama Allah. Istri nggak perlu tahu. Antum punya amalan itu. Karena itu bekal kita. Dan barang siapa yang memperbaiki isi hatinya, Allah akan memperbaiki urusan dia. Dengan orang banyak. Masya Allah nih. Jika ditinjau dari fadilahnya, Apakah bacaan Sayyidul Istighfar sama dengan kontrak mati husnul khatimah dengan Allah? Nah. Allah janji. Bukan cuma itu. Yang sebelum tidur. Membaca doa. Allahumma inni alja'tu. Ini tu nafsi ilaik wal ja'tu zahri ilaik. Sampai akhirnya. Maka dia pun kalau mati. Akan mati dalam husnul khatimah insya Allah seperti itu itu kalau kita benar-benar bacanya jamaah iya maka jangan lupa untuk membaca itu terus Assalamualaikum warahmatullah Ana mau nanya apakah boleh mempersiapkan kuburan sebelum mati menggali pas saat sehat Ustaz boleh nggak nggak tahu anak ini. boleh-boleh aja kayaknya setia. wallahu alam nih wallahu alam dia kalau ingin gali kuburannya sebelum mati nggak usah tanahnya yang digali tapi dengan dia berbuat amal soleh itu sebenarnya dia mempersiapkan kuburannya tapi kalau dia gali kuburannya dia tata tuh ya mamanya kasih AC sedikit seperti itu kan dia bangun ya Wallahu alam kayaknya nggak nggak tahu nanti tanya sama Ustaz Abdullah nih ya. Masya Allah nih. Afwan Ustaz, Afwan, mungkin ini menyimpang dari teman. Mau dibacain jaman? Bolehkah berdoa minta istri bidadari? Antum minta surga lah. Ada bidadari yang nunggu di sana tuh. Doanya Nabi itu Allahumma inni as'alukal jannah wa minan nar gitu. Nanti Ustaz Abdullah, anak enggak tahu pokoknya Ustaz Abdullah yang jawab nanti. Nih, bolehkah berdoa jika sisa umur saya lebih banyak dosanya? Mohon dicabut saja, namun kalau lebih banyak kebaikannya, mohon dipanjangkannya. Jamaah dalam berdoa nih, memang kita ini dianjurkan untuk nyontoh Rasul SAW. Kadangkala -kadang kita bikin doa sendiri, tapi akhirnya doanya, ya salah berdoa. Orang yang takut hidupnya penuh dosa maka dia, dia telah diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar Ya Allah, jadikanlah kehidupanku itu sebagai tempat menambah kebajikan dan jadikan kematianku itu tempat berhenti dari berbuat dosa. Itu doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi nanti dijawab oleh Ustaz Abdullah. Ustaz, kita mau sedekah. Tapi sering hitung-hitungan untuk keperluan keluarga, istri dan anak yang masih membutuhkan biaya. Akhirnya nggak jadi sedekah karena masih banyak kebutuhan, bahkan takut nggak cukup. Jadi kadang sedekahnya sedikit-sedikit aja. Bagaimana? Mohon nasihat. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya tentang afdalus sadaqah, beliau mengatakan, ibda biman ta'ul. Mulailah sedekahmu itu kau berikan kepada orang yang kau bertanggung jawab untuk menafkahi mereka kepada istri kita. Kalau memang duit kita cukup buat mereka, kasih. Tapi kita harus membiasakan diri mengeluarkan sedekah. Dan jangan takut nggak cukup, jangan. Jangan takut. Kita tetap hitung-hitungan. Tetap umpamanya kita tahu nih buat bulan ini alhamdulillah cukup. Umpamanya gaji kita cukup, tapi keluarkan sedikit. Anak mau sedekah lah. Orang Allah katanya Nabi itu nggak berkurang harta disedekain. Keluarkan dapat gaji satu juta setengah, keluarinlah satu juta empat ratus gitu kan? Satu juta empat ratus Iya satu juta empat ratus buat keluarga. Kan sama kita dapat pahala tuh masih keluarga. Yang seratus nih buat masjid. Bismillah. Allah ganti itu. Nggak di dunia di akhirat. Itu sahabat Rasul SAW pernah bawa seekor onta dengan pelanannya yang sudah siap untuk berperang. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Rasulullah ini untuk di jalan Allah Jalla Jalaluh. Allah ya. Nabi ketika itu mengatakan kepada dia, "Laka biha yaumal qiyamah sabumi atinako naqah kulluha maktumah." Hadis rahu Muslim. Kau akan dapat kelak di hari kiamat 700 ekor onta semuanya berpelana jadi yang bakal ada di timbangan orang ini di hari kiamat tuh bukan satu ekor onta tapi 700 ekor onta antum biasakan sedekah insya Allah rizkinya bakal lancar karena setiap pagi itu ada yang mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan Ta'a Allah berikanlah orang yang suka bersedekah ini ganti dan antum melihat jamaah orang yang ahli sedekah tuh tambah banyak duitnya tambah banyak dan antum lihat walaupun orang itu orang kafir antum lihat lihat orang kafir yang suka bantuin antum lihat kadang kadang hartanya terus nambah karena itu janji Allah akan kasih pahala kepada orang kafir di dunia lah di dunia Allah akan kasih tapi di akhirat mereka tidak dapat kalau kita mengharapkan pahala di akhirat jangan cuma mengharapkan imbalan di dunia aja orang kadang berpikir Ustaz seribu jadi sepuluh ribu Anak kalau sedekah satu juta jadi tujuh ratus juta Kira-kira berapa, berapa hari nih dapat tujuh ratus juta gitu kan. Orang dunia, dunia ini ente dapat tujuh ratus juta. Mati ditinggalkan semua. Tapi bagaimana kita mengharap di akhirat dan di dunia kita mengharap kepada Allah SWT wa nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dengan akhirat kita. Ustaz, apakah ada dalil sahih yang menjelaskan bahwa orang yang meninggal dunia itu ada tanda-tanda pada fisiknya yang menandakan dia masuk surga atau masuk neraka? Misalnya mati dengan tersenyum dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab Ustaz. Ada nggak Ustaz? Allah, nanti Ustaz Abdullah. Ada orang mungkin tersenyum atau apa? Apakah dia dengan tersenyum itu masuk surga? Sahabat Nabi ada yang meninggal dengan matanya? membelalak gitu ya Nabi menutup Wallahu alam kalau tanda-tanda fisik sebagai husnul khotimah itu ada orang yang tabrakan mungkin tapi yang penting jamaah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah tu tuh dakhalal jannah kalau akhir yang diucapkan itulah ilaha illallah karena antum kadang-kadang melihat orang mamanya non muslim Kadang-kala kan di kamera, di apa, kelihatan tersenyum dia gitu kan. Apakah dia ya, husnul khatimah? Allah wala Nanti Ustaz Abdullah yang jawab nih. Enak nih. eh kayak ceramah kalau ada ustaz, kalau salah ada yang betulin. Kalau ceramah nggak ada ustaz ngomong ngalor itu padahal salah yang diomongkan. Nggak ada yang betulin kan. Tapi kalau ada ustaz, nanti Ustaz Abdullah yang betulin. Jadi antum jangan pergi dulu sebelum Ustaz Abdullah betulin nanti. Ustaz amal apa aja yang bisa memudahkan menjadikan bahagia ketika mati dan setelahnya dan amal apa aja yang harus ditinggalkan agar dijauhkan dari kesusahan saat mati dan sesudah mati ya semua amal kebajikan tinggalkanlah Zaid ibn Salama seorang Masya Allah, suruh berhenti Ustaz, Ustaz berhenti Ustaz. Ya udahlah, pokoknya amal kebajikan jemaah ya. Kita cepat-cepat nih, karena sudah disuruh berhenti Ustaznya. Nah, tadi Ustaz sampaikan bahwa kita tidak ada tempat tinggal antara surga dan neraka. Yang ada surga atau neraka. Al-A'raf yang di antara surga dan neraka mereka akhirnya pun akan ke satu tempat tadi itu iman surga iman neraka dan mereka akan ke surga insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa taala pertanyaannya Ustaz kadang sering kita dengar doa mengatakan ya Allah ilahi lastu lil firdausi ahla ya Allah aku ini nggak pantas masuk surga ini orang ngerti dengan dirinya kenapa amalku ini nggak benar ya Allah wala aku ala naril jahim tapi aku nggak kuat masuk neraka dia maksudnya minta surga. Bukan dia minta di antara surga dan neraka. Enggak. Jadi dia maksudnya nih memohon kepada Allah. Jadi memang ada orang-orang yang memohon kepada Allah. Dan kita kita lihat doa-doanya para nabi ini. Kalau udah berhenti tepuk anak sudah ya, waktunya. Ya. Soalnya biasanya kalau mau habis ustadznya semangat nih. Jadi lupa sama waktunya. Ketika Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus. Apa yang dia katakan? Dia minta dikeluarkan dari perutnya ikan paus. Minta dia. <laughs> Minta dia. Tapi apa yang dia katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Kau Esa maha suci engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya ampuni aku ya Allah. Sudah. Dia ingat, dia tahu azab sama Allah SWT di sana. Kemudian Nabi Ayub. Apa doanya Nabi Ayub? Minta disembuhkan. Karena ah, kadang-kadang ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Nabi Ayub doanya apa? Rabbi inni masaniya anni masani adzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena penyakit nih. Dan kau maha pengasih, ya Allah. Maksudnya apa? Ya sembuhkan ya Allah gitu loh. Jadi Allah alam kalau doa ini katakan ilahi lastu lil firdausi ahla, ya ada orang-orang memang kalau dilihat ya pantas kau ini melihat dosa-dosa kita, amal perbuatan kita. Ini orang yang tahu diri. Tapi ingat kalau minta sama Allah tuh harus maksa. Maksa. Kalau antum minta sama orang maksa diusir antum. Tapi kalau minta sama Allah, Allah akan suka dengan orang yang maksa kalau minta. Terus nggak berhenti-berhenti. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW wallahu a'lam bishawab ustaznya sudah suruh berhenti ingat kalau ada yang salah dari anak Nanti yang salah-salah Ustaz Abdullah tugas membetulkannya. Jadi kalau antum pulang bawa yang salah, ana nggak tanggung jawab. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran thayyiban barakat Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz kepada Allah Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Jamaah Assalamualaikum sebelum kami tutup ada beberapa informasi dari panitia. Yang pertama khususnya untuk ikhwan dan akhwat diharapkan nantinya ketika keluar dari masjid itu tetap menjaga e, pintu keluarnya artinya jangan sampai campur itu yang sudah disediakan oleh panitia untuk jalur perempuan yang akhwat maupun yang ikhwan sudah kita disediakan diharapkan mengikuti arah yang sudah ada. Kemudian yang kedua, tempat duduk yang sebelah kanan di bawah itu bisa dipakai sehingga bisa lebih cepat kalau misalnya bapak itu jamaah sekalian bermakmur untuk mobilnya. Kemudian yang ketiga, sekali lagi e, untuk tempat jalan untuk ke arah wudhu yang sebelah kiri saya itu tolong tidak digunakan untuk sholat. Sekali lagi, supaya nantinya kalau yang selesai wudhu masih bisa masuk ke dalam sholat, tidak terganggu dan tidak kesulitan. Untuk yang sebelah bawah, kamar mandinya untuk apa puas saja, saya saja. Baiklah jemaah sekalian, waktu ketika itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin sedikit mengklarifikasi kata-kata Al-Ustaz Dr. Syafiq Basalama ketika beliau selalu mengarahkan pertanyaan kepada saya itu adalah bentuk ketawaduan beliau sebenarnya beliau insya Allah lebih kali dari saya beliau adalah seorang dokter lulusan Universitas Islam Madinah Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah An-Nabawiyah dengan gelar Mumtaz Ma'adarja Asyaraf Al-Ula Nilainya Summa Kumlut Nilainya itu sempurna Jadi itu diantara bentuk ketawaruan beliau Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kemampuan untuk meniru ketawaruan beliau Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua ikhlas dan istiqomah serta khusnul khatimah. Ini klarifikasi tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah. E, itu yang bisa disampaikan dan informasi dari panitia sekaligus klarifikasinya dan semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari semuanya. Baiklah kita tutup Assalamu alaikum wa